السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين أسبغ علينا نعما إضامة والصلاة والسلام على نبينا محمد وهو خير من حاسب نفسه قدوة وإماما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتفرد بالثناء إجلالا وعظاما وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نسأله نسأل الله سبحانه أي يزيده عظاما وإكراما صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الملوان وداما أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها الإخوة وإياكم الأخوات بتقوى الله فتقاتل فإنه نعم الزاد يوم لقائه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Bapak-bapak, ibu-ibu, calon bapak-bapak dan calon ibu-ibu yang saya muliakan, yang saya hormati dan yang saya cintai. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala nikmatnya sungguh besar dan luar biasa sehingga kita tidak mampu untuk menghitung dan menghingga wa in ta'ud suha bila kalian hendak menghitung-hitung nikmat Allah kalian pasti tidak dapat mengiranya dan Allah janjikan pula bagi yang bersyukur kepadanya dia tambah nikmat-nikmatnya sehingga orang yang bersyukur itu mengundang nikmat lain yang mengharuskan dia mensyukuri nikmat itu kembali. Kita bersyukur kepadanya pada malam yang mudah-mudahan masjid di jalan surga ini masjidnya jalan surga jalan ke sini juga jalan ke surga ya ini namanya agak berat juga ini ya tapi mudah-mudahan bisa diangkat ini bisa dilaksanakan daripada di sana di jadi ada namanya Jalan Ikhlas Galeria. Ria. Ini pas masuknya Ikhlas, masuk gangnya dan dia ini kurang bagus sebenarnya tapi ini jalannya surga masuknya masjidnya siratul jannah mudah-mudahan apalagi kalau masjid ini dihidupkan dengan taklim dihidupkan dengan durus pelajaran-pelajaran ilmu sesuai dengan namanya karena dia merupakan jalan menuju menuntut ilmu man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ila al-jannah sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah siapa yang menempuh satu jalan tariq yang di situ dia menuntut ilmu maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga jadi supaya betul-betul jalan ini menuju juga maka masjid ini harus menjadi pusat kajian ilmu, bukan lemu. Ya, kajian ilmu. Dalam pertemuan perdana kita sekira tiga minggu yang lalu atau lebih atau kurang atau lebih kurang kita sudah mengatakan bahwa apa yang kita katakan kemarin? Hah? Bahwa ilmu yang dimaksud oleh para as-salafus salih dalam urut mereka adalah ilmu kita sunnah. Ilmu kita dan dan sunnah. Berarti yang lain tidak masuk ilmu masuk secara nufur apakah ilmu ilmu berhitung ilmu biologi ilmu kimia fisika matematika geologi geografi geologi, ada juga ilmu teologi teologi. tahu ilmu teologi itu kata orang itu sama dengan ilmu teologi. artinya pencilok akidah. Pensilon akidah. Awalnya orang berakidah setelah belajar teologi, akidahnya ter tercilok, tercilok, tercolek. Nah, tidak tahu. Kayak nah, nanti saya berbahasa ya. Cilok nggak tahu, colik nggak tahu. Nah, itu ilok kerjanya. Mencilok, sehingga di sini ada majelis-majelis ilmu berarti jalan itu yang dirubah namanya jalan surga tapi kalau di sini majelis-majelis ilmu maka jalannya tak jalan surga lagi mungkin jalan Hah? jalan muslimat wa akhawatihim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad alaihissalam. Beliau banyak berjasa kepada kita. Jalan yang terbentang luas terang benderang sudah lebih terang dari jalan timur panjang yang baru dibangun. Itu masih banyak apa belum diteliti. Tapi jalan yang dimulai oleh Nabi itu terang. cuma kita ini suka mematikan lampu, suka mematikan lampu yang terang itu dibuat berkedip-kedip supaya lebih indah, lebih lebih indah kita berinovasi berkreativasi modifikasi karena mungkin sebagian kita beralasan kalau hanya sekedar modifikasi usaha masalah atau sekedar apa namanya inovasi tidak ada masalah tapi kalau sifatnya berubah misalnya dua rakaat jadi tiga rakaat itu baru dikatakan masalah ya Kira-kira dia merasa seperti itu. Maka kemarin saya bilang, kalau aku masih ingat, kalau itu nanti sholat subuh, kita, kita, kita sirkan saja. Pasalnya itu yang lebih logis. Orang lagi enak tidur. Orang lagi enak tidur daripada kita akan terganggu. Apalagi ada juga orang muslimnya ya demi solidaritas subuh di sirkan saja. Karena zuhur dan asar orang masih menggak-menggak di luar. Kita jahat dan pula menanti semua orang. Iya kan? Tidak ada yang gangguan. Ini lebih logis ini. Kira-kira bisa nggak? Boleh. Boleh Então, né? चैनी चैनी Banyak ini ya, yang tidak punya pekerjaan tetap itu fakir namanya apa? Fakir kan tidak punya tempat mata pencaharian hari itu fakir namanya. Ini rata-rata kan belum punya, ya itu fakir namanya. Kalau fakir tahu jangan sampai ditemukan oleh orang fakir miskin dan jangan pula sampai ditemukan oleh orang fakih ahli hukum Islam, ahli fikih. Lalu orang itu bertanya, kalau fakir saya paham, Tapi kalau fakir saya tidak paham. Kenapa? Kenapa kamu bilang jangan sampai ditemukan oleh mereka? Jawabannya, kalau orang itu fakir, dia butuh Sehingga tidak Ini menarik ya nampaknya Seruan lomba Ini tak menarik yang ini ya Ikhwani wa Kenapa ini terjadi? Kenapa semakin berilmu nampaknya kita? Semakin mañana. Tapi bukan lugah Karena Amr karena Alhamdulillah ini adalah sangat berhati-hati memberikan hadis. Jadi dia itu dikenal pelik memberi hadis. Kita baru satu pertemuan sudah berapa hadis yang sudah dapat ini. Maka wajar surga tidak pernah lupa hadis itu satu kita tidak satu pun hafal jangan mah, baru satu pertemuan ya kenapa sebabnya bangunan kita itu rapuh tidak kokoh kita sudah sampaikan kemarin bahwa sebabnya ada dua pertama Pertama, bahannya tidak asli. Bahannya tidak asli. Yang kedua, pasarnya tidak diterapkan pada orang mukmin? Sebab-sebab tidak. begitu kita hayya ala sholat, hayya ala falah, tidak paham kita sedang sibuk. Tidak paham Allah sedang sibuk. Masa siang-siang begini balik ke masjid. Tidak tahu urusan kita kan? Urusan kita banyak. Ini ngurus umat ini. Ngurus dicerna sehingga lumat sehingga lumat sehingga hadis-hadis tidak dipakai orang dalam akidah alasannya hadisnya tidak mudah tidak mudah wajib hadisnya ada hadis ahad apa masuk hadis mutawatir perawinya dalam setiap tidak mungkin mereka sepakat berbohong. Artinya tidak saling ketemu, tidak saling kontak, tidak saling tidak saling koneksi di antara mereka. Terawih itu satu di Kufah, satu di Basra, satu di Madinah, satu di Mekah. Ya, riwayatnya sama. Dan syekh mereka juga berbeda. Riwayatnya sama. Syekh-syekhnya berbeda. Riwayatnya sama perlu dicurigai eh, mereka bohong. Lebih dari 10 orang riwayatnya di berbagai tempat tidak saling ketemu atau syekhnya tidak sama, riwayatnya sama. Tidak percaya juga kita. Hah? Meyakinkan tidak beritanya? Meyakinkan, tidak yakin juga kita mau tidak bakal yakin. Ya kalau sudah 10 orang riwayatnya sama, syekhnya beda, syekh-syekhnya beda. Lalu kita tidak percaya berarti kita memang sedang mas, sedang SAG, sedang ada gang. Ekuador, ya sering mencerna hadis, hadis itu banyak yang tidak tergunakan. Dalam akidah saja. Ini masalahnya masalah masalah yang sederhana di kalangan para sahabat sangat sederhana dan mudah dipahami. Pasalnya apa? Mereka tidak terlalu melumat melumat hadis. Mereka memahami di jam yang sama, menit yang sama, detik yang sama. Ada pula orang meninggal di pekan yang mematikan itu kan mereka mau gimana cara gimana caranya itu saya sebagai ustadz tentu bingung saya pasalnya, apa? Tidak pernah bertemu dengan malaikat. Soalnya siapapun yang bertemu jarang balik lagi. Ya kalau sudah ketemu malaikat maut, dadah, <laughs> selamat tinggal dikasih, selamat tinggal dunia. Iya kan? Makanya saya tidak bisa jawab kaum muslimin. Bagaimana cara kerjanya mereka mau Dia pun tidak pernah datang ke rumah. Saya berharap jangan cepat datang. Ya, tentu kalau tidak cepat tahu, cepatlah panggil. Ya, doa sama Allah ya Allah, saya tidak tahu kerjanya mereka mau tuh. Nah, iya kan? Saya tidak tahu. Terus terang tidak tahu saya bagaimana kerjanya. Tetapi yang saya tahu adalah Allah memberitahu kita bahwa malaikat mau kerjanya mencabut corazón Jadi permasalahan kita adalah Islam yang kita bangun sering fondasinya rapuh disebabkan bahan yang tidak yang tidak asli dan bahan asli kadang-kadang dipasang tidak tepat dipasang tidak mau sebuah objektif aja ngajinya ya ngajinya harus ilmiah tidak boleh marah-marah kalau marah-marah namanya tidak ngaji ilmiah setuju tersinggung boleh nggak apa-apa tapi bawa saja ke sungai ya. Jadi kalau berdua tidak setuju, pakai contoh tak saya bagi contoh. Pakai contoh, pakai ada di di di mana-mana. Ini yang saya maksud bahannya asli, pasalnya tidak tidak tepat. Kenapa katakan tidak tepat? Nabi tidak pernah menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwa Allah itu ada di ada di mana. Dan para sahabat juga tidak pernah menjadikan dalil ayat ini sebagai tanda bahwa Allah ada di mana? Berarti bahan asli tapi dipasang tidak Contoh bahan yang tidak asli cobaan yang tidak es, ilmu tentang Allah tentang zat Allah dan sifat-sifatnya kita memakai ilmu ilmu dong logika dan sebagian daripada pemikir itu mengatakan logika itu ilmu pasti pas pasti tapi mereka sendiri berkelahi mereka sendiri tidak tidak sepakat tidak harus Ada yang bilang Allah tidak punya sifat sama sekali. Alasannya kalau punya sifat sama dengan makhluk sederhana ya, sama dengan nah, ini sudah mudah kita katakan makhluk saja sesama makhluk sifatnya sama tapi tidak 100% sebar pemalu, ada yang pemalunya lebih, ada yang pemalunya Hah? Dikit gitu ya. Ada sih ada pemalunya. Nah, antara makhluk saja sudah berbeda. Apalagi antara makhluk dengan al al Ada yang bilang sifat Allah hanya ada tujuh saja seperti bahasa Asy'ariyah orang asyair asyari yang hari ini hampir sebagian besar kita menganggap Kemudian datang Abu Mansur Al-Maturidi Tujuh masih kurang Jadikan dua Jadikan dua Dua puluh Ini semua Wani orang Muslimin Bahannya tidak asli karena berdasarkan rekaan regaannya. Padahal akidah ini bahannya harus im, harus im, impor. Dari mana? Dari sama basar yang bahannya banyak tidak asli wujud ada dalil di Al-Quran dan Sunnah Inna Allah mawjud ada tidak ada dalilnya dalam Al-Quran dan hadis bahwa Allah bersifat bersifat wujud tetapi memang secara akal semua yang punya sifat mesti wujud mesti ada ada, tapi Allah tidak menyebut dirinya masih berwudu. Tidak ada. Yang ada adalah wal awal wal akhir wal zahir wal zahir. Wa huwa wa huwa al-latiful khabir. Ini bahan tidak tidak tidak asli. Makanya dah hafal sifat 20 tapi strategi mencuri tetap juga dapat. Meninggalkan sholat juga senang, puasa tidak. Padahal sudah hafal sifat sifat Nabi Salam Sunnahnya secara kalau boleh banyak akal ini, ini semoga tidak salah. Allah dekat kepada kita betul. Setiap ada sifat dalam Al-Quran dan hadis bahwa Allah itu antara jarak antara kita yang menggambarkan jarak antara kita dengan Allah selalu yang dibilang Allah dekat kepada kita, bukan kita yang dekat kepada Dia. Ya, Allah yang fa inni wa huwa aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun wa huwa aqrabu ilaihi ah, min ilaihi wa ilaikum ilaikum ha min warid lebih dekat dari orang semuanya Allah yang lebih dekat ya harus buat, tapi semoga tidak salah ya semoga tidak salah ini mohon maaf ini saya tidak menemukannya dalam buku gitu semoga tidak salah kalau kita di meja ini kalau diletakkan semua, berapa bisa semut banyak kan? Semuanya tidak sebesar bapak <laughs> semut kecil seperti semut ya semua saya letakkan di atas meja. Sejuta muat. Muat. Muat ya? Baik. Sekarang saya ke semua ini dekat apa enggak? Dekat apa enggak? Semua ke saya? Semut ke saya mencapai wajah saya jauh enggak? Perlu jamak kosong itu. <laughs> Perlu muzan? takut dia banyak rintangan yang akan dia lalui nanti pas naik kanan kiri nah. jauh Allah maha Allah maha besar maka semua yang ada ini dekat kepadanya dekat kepadanya karena hari kiamat nanti wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Ini bahan asli dipasang ke tempat yang yang tepat. Jadi Allah bumi semuanya dalam genggaman Allah. Makanya dekat bagi Allah semuanya. Bagi kita jauh. Kita kecil, dia maha besar. Wassamawatu matwiyatun biyamini. Langit yang besar ini nanti dilipat di tangan kanan Allah SWT. Besar nggak? Besar? Tapi kayak apa tangannya, berapa ukurannya, kita nggak diberitahu. Nggak usah pakai hayal-hayal kan ya. Karena hayalan itu bohong. Jangan direka-reka kayak dinosaurus. Kan ini reka-reka karena ada filmnya. Ya. Kita ini dibuat orang karena kita nggak tahu jadi tipu-tipu aja. disebutkan bahwa Allah SWT Maha Kuasa melipat langit yang besar itu di tangan tangan kanannya kayak apa tangan kanannya kita enggak jangan enggak dikasih tahu enggak dikasih tahu yang dikasih tahu adalah Allah punya tangan ini bahan asli pasangnya Bukan tadi dikatakan dia dekat pada kita berarti ada di mana? Nah, mustahil secara akal saja mustahil Allah yang Maha Esa satu berada di mana? Mana? Orang Jakarta bilang dia Jakarta, orang Washington bilang di Washington, orang ah mana lagi? Orang baru-baru bilang di Bukan baru Allah di mana-mana. Pekerja selokan bilang Allah dia ada di Tanah makanan asli tapi digunakan atau dipasang di tempat yang tidak yang tidak Itu dalam akidah. Nah, kalau sudah terbiasa memasang bahan-bahan yang asli di tempat yang tidak sesuai dengan sketsa bangunannya atau karena terlalu tidak sabar menunggu bahan asli keluar karena stoknya kan habis kan apalagi di negeri yang ilmu tidak begitu mendapat tempat khususnya ilmu-ilmu yang berkaitan ilmu wahyu ini orang tak sabar menunggu bahan itu dan nah, akhirnya dipakailah bahan-bahan bahan-bahan KW bahan-bahan sintetis GS juga tapi Garuda Sakti. Jadi hati-hati beli baterai mobil ya. GS juga tapi ada GS Jepang, ada GS Garuda Tahu tuh Hah? Tapi saya tak beli kalau. Jadi <laughs> ikhwan kaum muslimin muslimat ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena sudah terbiasa membangun fondasi akidah di atas bahan-bahan yang tidak asli tadi karena memang kalau mengumpul bahan asli lama lah lama urusannya bisa berbelit-belit menunggu waktu karena harus perlu biaya menuntut ilmu harus rela duduk lama di depan majelis-majelis ilmu harus harus meninggalkan tidur yang lelap untuk menghafal ilmu. Harus duduk bersama syekh seperti subah tadi duduk dia 500 kali majelis dapat 100 dapat 100 habis kita 5 majelis dapat 500 Sekian pula biaya biaya sidangnya harus masukkan prolegda lagi program-program legislasi dan ya, karena nanti perubahan aset tidak sebenarnya Demikian juga dengan agama ini kalau sudah terlanjur terpola seperti itu merubahnya bisa berubah dengan segitu saja? Susah. Susah. Pasarnya ini merubah aset. Aset agama. <laughs> ini kan, ini kan kekayaan intelektual ini. Merubah aset. Jangan sekali-kali merubah kebiasaan masyarakat setempat. Ini kearifan lo. Kearifan lo. Logam saya tanya, kalau bukan karena Islam dulu ini nggak ada di negeri ini, bukan produk asli lokal di sini, makanya jangan dikombinasikan yang asli dengan yang yang palsu nanti merusak harga. Coba, kan? coba bapak jual nanti limau tahu, jeruk tahu, ya jeruk madu beras tadi dicampur dengan jeruk jeruk buat apa jeruk kampan turunnya harganya berapa taruhkan dua <laughs> ya Allah siapa yang pernah jual ya jeruk madu beras tadi itu tambangnya di digambar dulu bibitnya dijual dicampur aduk dengan jeruk dari kabar atau kabar Masa tidak tahu Pak Gambar? Ini perlu tanda gambar ini banyak. Tampaknya subhanallah ya. Tidak tahu di mana bumi dipijat, gitu jujur Jadi dijual, dicampur-campur ini. Kira-kira orang melihatnya harga jeruk madu kah atau jeruk kamper pak? Hah? Kurang jelas. sudah terkontaminasi. Kayak depannya pedagang semuanya. Sekarang jeruk madu berapa sih? Tidak pernah makan juga oh. Hah? Makannya karena dibelikan ya Ya Allah Iya jeruk madu itu puluh 28 ribu ya, kilo Kalau jeruk nambar paling tinggi 25 ribu ya 20 ribu 22 ribu kalau bapak campur nanti jeruk gambar ini dengan jeruk madu lagi itu orang tawar harganya berapa pak 30 Hah? paling dua lima jadi akhirnya jeruk madu jadi turun harganya turun demikian juga kalau kita padukan antara yang bahan asli dalam agama ini dengan bahan yang tidak asli menambah harga atau menurunkan harga? Menurunkan harga. Kalau harganya cuma turun tidak masalah, tapi tidak dikurun nanti. Ini barang siapa? Ini barang dasman. Tidak sesuai spesifikasi. Tidak sesuai dengan dengan spesifikasinya. Apa yang lagi punya? Tidak sesuai dengan muasafatnya ya bahasa Arab. That's a swaying You need that happens. The nafsinya tidak tidak cara pasangnya yang tidak bisa di ini mohon maaf ini pakai bahasa proyek ya, bisa di PKO kan atau PHO bisa diserah kan? tidak mau juga ini ya. tidak bisa makanya nanti di akhirat itu yang kita yang kita khawatirkan bos. kita gara-gara ingin cepat selesai ambil bahan apa saja yang penting indah nampaknya pas nanti serah terima kita tidak bisa dinilai. Tidak bisa di, dinilai. Apalagi sudah diwanti-wanti dari awal oleh Allah dan Rasulnya. Diwanti-wanti oleh Allah dan Rasulnya. Karena apa? Kita suruh taat kepada Rasul dan Rasul melarang kita keluar dari konsep dia. Salat, lihat saya, salat. Haji, lihat saya, haji. Puasa, lihat saya, puasa. Kan begitu. Kalau memang ini perintah Nabi, kita harus manut saja. Cuman masalahnya usah bangunannya sudah terlanjur tegak. Terlanjur terlanjur dibangun terlanjur dibangun tak dipakai biaya besar nak dipakai berbahaya Dokter pernah ke Jakarta ada sebuah menara 25 lantai gak dipakai-pakai sejak 2005 rugi gak? menara menjadi sarang hantu. Ya kalau ada sih apa sinetron yang bercerita hantu sering syuting di situ. Terinspirasi dengan film itu karena ada sedikit miring. Kemiringannya sekian norma sekian derajat. Tidak berani orang pakai uang. Nah apakah kita ketika bangunan ini sudah terbangun kemiringannya 90 derajat Kita masih juga berani pakai ini? Ya. Kemiringannya 90. Berarti dia tumbang ya. Kena tumbang 90 derajat. tidak tumbang. Masih juga kita bertahan memakainya. Bahannya sudah tidak asli. Pasarnya juga sudah tidak ter tepat. Hadisnya palsu. Pelaksanaannya juga tidak sesuai dengan yang yang, yang namanya palsu. Tidak ada contohnya ikhwani kaum muslimin dan muslimat yang mulia. Oleh itu selalu menimbulkan persengketaan. Sampai sekarang antara kontraktor, antara pelaksana, antara konsultan tidak pernah akur. Masing-masing saling saling menyalahkan. Sama juga dengan kita umat Islam ini. Dan terlanjur terbangun, nampaknya indah, megah, biaya besar tapi ternyata ada kemiringan tadi ya ada kemiringan tidak bisa di PHO tidak bisa diserah terimakan kalau serah terima berbahaya berbahaya tapi kalau tidak dipakai masalah juga karena nanti jadi ter jadi ter temuan masyarakat jadi masalah juga masalah agama ini seharusnya kita harus lebih karena bangunan yang kita bangun itu bangunan permanen. Bangunan permanen di akhirat. Bukan seperti bangunan dunia Maka mulai dari bangunan akidah tadi harus dibangun di atas bahan-bahan as as Kita mesti berakidah seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Bagaimana Nabi meyakini tentang Allah Bagaimana Nabi mengikhlaskan ibadah hanya karena Allah? Bagaimana Nabi memberi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala? Tidak satu pun yang kita yang kita selingi. Semuanya disetorkan. Di harus transparansi dan ekonomi. Jelas-jelas dan terukur. Tidak sembarangan sikap dan dan apa? Kan banyak yang di CCO, banyak yang di CCO, istilah lapangan orang yang baru tanpa izin pemilik proyek atau bangunan negara. Aku pula perlu pakai bahasa Indonesia ini, karena saya kira orang teknik banyak di sini. Karena memang yang banyak duitnya memang orang proyek makanya kita juga dalam masalah ini, agama ini termasuk proyek yang prospek. Jangan salah paham ya. Maksudnya proyek prospek dunia dan akhirat. Dunia dan salah apa? Hah? Kalau sempat di dunia kita manfaatkan untuk kepentingan dunia, banyak pengikut, banyak rezeki. Betul? Untuk akhirat pelaksanaannya maka hasilnya di akhirat sangat besar. Jadi proyek juga sebenarnya. Maka kita pakai bahasa bahasa proyek. kalau orang lebih sering berbuat proyek. jalannya kuncinya mudah. Ya, mudah sekali isinya tidak berbelit-belit. Izinnya satu pintu. Satu satu atap dan satu pintu yaitu melalui wahyu. Melalui wahyu yang ditandatangani langsung oleh Allah dan diharap oleh Rasul mohon maaf istilah-istilah mungkin salah para muslim Rasul Allah SAW dan kita ini oleh disetujui oleh Allah Subhanahu wa Dalam apa? al Qur'an Karim sebagai umumnya. Dan datang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai juknis dan jumlahnya, petunjuk teknis dan petunjuk laksanaan. Disuruh zikir kata Allah SWT, "Fasbirullah dzikran kathira Katanya, "Ya Rasulullah, gimana sih caranya?" Gimana? Caranya yang paling penting kita hanya tentang zikir sholat, karena yang pertama dihisab adalah sholat. Ini sholat tidak boleh sambil-sambil nih kaum Tidak boleh sambilan ini. Harus betul-betul mutu. -betul Quando o Maduro kita ketika itu adalah asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada yang boleh diibadati dengan hak kecuali Allah berarti tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah. Dan segala bentuk ibadah kepada selain Allah itu harus ditinggalkan istighatha, dalam bentuk istisqa, dalam bentuk tawassul, dalam bentuk apa lagi? Semuanya harus dilihat Kenapa? Karena kita sudah kontrak dengan Allah dan beribadah kecuali hanya kepada Allah. Kemudian dengan apa? Wa anna Muhammad Rasulullah dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu kontrak kita. Siapapun yang menyalahi kontrak ini siap-siap di bermasalah. Dan ingat, bila sudah masuk kasus, kita masuk tahanan. Makanya Nabi menyebut man nukisal hisab bakat untuk siapa yang hisabnya bermasalah tidak langsung divalidasi tidak langsung disetujui berarti dia dihasab ditahan dulu ditahan dulu bisa tahanannya tahanan polisi atau tahanan jaksa atau langsung masuk penjara itu bisa saja makanya jangan ambil jangan membuat teori-teori sendiri karena teori itu akan dipertanyakan nanti tentang keabsahan Ya kan? Apalagi kita semua sudah dilarang untuk bikin teori-teori sendiri. Tapi semua kita dilarang karena memang banyak dari bangunan Islam itu sudah diberi merek Islam dan terlanjur dibangun. Dibangun pula kadang-kadang di fasilitas fasilitas umum artinya berkaitan dengan kepentingan orang banyak dan itu berbeda dengan banyak ini rubahnya memang tidak semudah membalikkan telapak maka karena itulah Nabi alaihi salatu wassalam senantiasa dapat tentang dapat apa tantangan dan ancaman maka Nabi harus keluar meninggalkan kota Mekah dan berjalan dengan hijrah yang baru saja beberapa hari kita sudah masuk tahun baru Hijrah 1436. Nah saatnya kita bermuhasabah. Yang saya lakukan selama ini sesuai kontrak atau tidak sesuai. Kalau tidak sesuai, tolong kita benarkan, kumpulkan bukti-bukti fisiknya segera selain bisa disesuaikan. Kalau seandainya bagus, alhamdulillah teruskan. Teruskan melaksanakan. Kalau tidak sesuai, belajarlah kepada yang tahu bagaimana cara menyesuaikannya. Dan ingat bahwa ilmu ini kata Imam Syukur juga setiap ilmu yang tidak ada haddatana atau akhbarana yang tidak ada riwayatnya dari Nabi bahwa hamlun wa batlun itu adalah sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang tidak berguna. Jadi harus ada dalam agama ini harus ada haddatana akhbarana. Ada hadis yang diriwayatkan dengan sanad sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau sanadnya terhenti hanya sampai Dr. Dasman, tolong cepat-cepat ditanggalkan. Karena apa? Karena nanti takut jadi beban bagi pemerintah semuanya. Ya, jadi jadi beban. Nah, kalau kita sudah cepat tanggalkan, mudah-mudahan tinggal kita mendoakan, mudah-mudahan mereka dibebas, dibebaskan karena tidak banyak menyangkut di belakangnya. Jadi, sama sekarang kalau kita temukan ada syekh kita, misalnya keliru atau salah, kita tinggalkan segala kesalahannya berarti kita sudah memutus ya memutus mata rantai kesalahan yang akan diikuti oleh orang-orang seterusnya justru kita sayang sama musuh tapi kalau nah, salah-salah biar sama-sama aja masuk neraka nanti ya Allah ya kalau masuk neraka nanti saya jamin saya masuk dulu kan. Setelah ini enak masuk neraka kalau Janganlah dia menjamin orang masuk neraka atau masuk Allah. Musuh kan ada pula di Jakarta hari itu saking marahnya si Ustaz dia. Siapa yang bilang ini tidak diterima Allah masuk neraka saya yang pertama masuk neraka Alhamdulillah mudah-mudahan aku puas nanti di neraka. Ini kita sudah ingatkan ya. Ingatkan. Seharusnya jangan begitu Ya. Ya kalau orang yang memang Orang yang mau memperbaiki diri jangan kata Allah seperti itu. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar sehingga kami mau mengikutinya. Tunjukkan pula yang salah itu salah sehingga kami mau menjauh. Ya, itu harus kita doakan. Jangan pula bilang, ya karena sudah terlalu lakukan. Padahal tahu dia tidak ada contohnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya dengan ini masuk neraka, saya siap pertama masuk. ya ingat bahwa oh, dengan sehari di neraka itu seribu tahun oh, itu dunia ini. Jangan bilang mudah. Ya. Dan kita tentu saja tidak berdoa. Kita sekali mudah mereka masuk surga. mudah Allah memaafkannya. Salah juga kita setiap orang yang bikin salah masuk neraka atau oh, enggak. Ya Allah, tolong bimbing dia untuk ke jalan yang yang benar sehingga kami mudah-mudahan bisa bersama-sama masuk surga. Itu yang harus kita biasakan lihat kita. Jangan mengatakan bulan masuk neraka, bulan masuk neraka, bulan tidak bakal Yeah. sangat sering hadir di majlis zikir majlis ilmu. Nah, ketika saudara-saudaranya masuk surga dan dia karena dosa-dosanya harus ke neraka dulu, sahabat-sahabatnya yang dilindungi kehilangan mana saudara kita? Mana? Nah, inilah enaknya orang baik-baik itu, Pak. Ketika kita tak nampak, dia tak Ya, gimana saudara kita? Cari punya cari ternyata masuk ke neraka. Akhirnya mereka memohon kepada Allah, Ya Allah, bagaimana kami bisa menikmati ini? Padahal dia dulu sama-sama dengan kami, sama-sama kan Akhirnya karena mereka memohon terus, akhirnya dikabulkan Allah sehingga kembali digabungkan dengan surga. Ini subhanallah kalau sadar kalau setiap penuntut ilmu walaupun sudah profesor dia tidak segan hadir di apalagi yang kurang dari Bro profesor ya mohon maaf saya memang bedanya di negeri kita dengan di negeri Arab itu di Madinah secara khusus saya profesor-profesor itu mereka rata-rata harus Quran Pak tapi masih belajar sama mantan muridnya karena mantan muridnya lebih terkenal punya kursi di Masjid Nabawi itu guru-gurunya, senior-seniornya yang umurnya kadang jaraknya 20 tahun jalan, tapi dia tidak merasa sombong hadir di majelis ilmu. Karena memang orang-orang yang sombong lah yang tidak mau hadir di majelis majelis ilmu. Semoga Allah memelihara kita mana itu. Ya, semoga Allah memelihara kita dari itu. Makanya sering saya kalau tidak ada jadwal, saya datang misalnya ke masjid, cuma kadang-kadang kalau dilihat oleh pengurusnya, ah khatibnya tidak berani maju ke depan. Surat itu ada suaranya tidak jadi juga mendengar. Jadi yang didengar Padahal kita ingin mendengarkan orang khutbah supaya dapat mulanya kita terus yang mendengarkan itu. Datang pula ke majelis ada wirid waktu itu setelah saya ingin karena lagi kosong saya datang ke situ dilihat oleh Ustaz Imaji di situ Akhirnya datang ngurus pusat. Pusat saya mau bilang ini sih, Jangan saya ini enggak dia dia enggak bisa Ustaz ini, Kalau pusat akhirnya terjadi juga sih. Saya ingin dapat ilmu sebenarnya kalau semua. Demi Allah itu bukan karena apa? Bukan masalah sisi ingin dapat dari yang yang lain. Karena saya tahu yang saya punya itu sangat-sangat sedikit. Sangat-sangat sedikit. Ya. Maka kita perlu mendengar Makanya di radio saya selalu di mobil selalu menghidupkan radio. Ada yang dapat saya ambil dari kawan-kawan kita, walaupun junior-junior kita, walaupun banyak juga yang perlu dikritisi, mungkin salah terjemah, mungkin salah pengeluaran nafasnya dan sebagainya. Tetapi secara umum banyak manfaat yang kita kita dapatkan. Mungkin kita tidak sempat baca waktunya Waktunya tidak ada salahnya kaum muslimin. Kalau seandainya kita ini sudah profesor doktor, nanti saya misalnya seperti yang saya lihat di Madinah itu duduknya di majelis nanti si majelis sudah jadi syekh nanti misalnya atau mengenai tadi atau siapa-siapa usaha azam misalnya. Tak lama kan jadi profesor lagi ini kan. Saya duduk di majelis itu bukan lain. Bukan aib walaupun apa yang disampaikan olehnya nanti itu sama seperti yang saya ketahui tapi pasti beda. Pasti? Kemarin saya hadir di seminar internasional ini oleh Imam Besar Masjidil Haram Sisulis. Pembukaan dimulai dengan ayat Quran. Penutupan ditutup dengan ayat ayat Coba lihat Di pembukaan, kalinya dari Jakarta nasional Di penutupan, Korea Syekh Abdul Rahman bin Abdul Aziz Aziz, Imam Masjidil Haram Ayat yang dibaca sama Suaranya sama bagus Tapi mohon maaf Mohon maaf Saya coba mengkhusukkan diri di kali yang pertama pembukaan Kali nasional kita Tidak ada Sentuhannya sentuhannya kurang. Tapi ketika sesudah siapa jadi bayar yang sama tanpa dipaksa, sesuatu yang keluar dari hati masuk ya. Wallahu selalu dengan ayat-ayat Al-Quran Selalu dengan ayat-ayat Al-Quran Sehingga sinyalnya kuat Sinyalnya kuat Tapi kalau kita hanya pandai membaca Quran Tapi tidak mengamalkan Quran Sinyalnya sering pecah Sinyal sering terganggu Sehingga kita pun didengarkan orang tidak membuat khusyuk. Wallahu a'lam. Ada kali-kali yang kita tandai ya langsung khusyuk kita dibuat ada yang tidak sama sekali di apa pejam dan perorangan begini tidak juga khusyuk saya coba sholat di beberapa masjid ya apa saya coba nak menangis tidak bisa kenapa mungkin di situ rahasia makanya ketika Abdullah ingin Mas'ud apa Ubay ibn Ka'ab disuruh Nabi membaca ayat, Nabi menangis. Karena apa? Ubay datang berisi dengan ayat-ayat Allah SWT. Kita mungkin dalam kita berisi dengan ayat-ayat, ayat-ayat sih